Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan keagungannya sebagai pencipta yang tiada tertandingi dan ini bahagian daripada kesombongan dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk menyombongkan diri tabaraka wa taala. Dua nikmat tersebut adalah pertama nikmat khalq, nikmat penciptaan. Ala lahul khalqu. Ketahuilah bahwa milik Allah al-khalqu, penciptaan. Hanya Allah Subhanahu wa taala pencipta makhluk. Maka ketika kita adalah makhluk, maka kita adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika kita diciptakan. Oleh karena itu, Allah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, tidak pernahkah lalu pada dirimu suatu masa di mana kamu sesuatu yang tidak disebut orang. Di awal surat Al-Insan hal ata 'ala al-insani hinu min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura Artinya, hai manusia, kamu sebelumnya nggak ada apa-apanya. Nggak ada yang namanya Muhammad itu. Nggak ada yang namanya Fulan, sebut nama kita. Nggak ada. Berabad-abad lamanya nama itu tidak ada di permukaan bumi. Allah yang telah menciptakannya dan Allah yang telah memberikan nikmat kepadanya. Kemudian Allah menyebutkan nikmat yang kedua wal amru ala lahul khalqu wal amru miliknya lah perintah. Allah menyebutkan perintah dan perintah Allah adalah syariatnya. Perintah Allah adalah syariatnya. Perintah untuk mengerjakan sesuatu dan perintah untuk meninggalkan sesuatu yaitu syariat. Di antara rahmat Allah yang maha besar kepada manusia adalah ketika Allah menurunkan syariatnya kepada hamba-hambanya. Ketahuilah bahwa apabila berkumpul seluruh manusia untuk menciptakan syariat, maka mereka tidak bisa menciptakan syariat itu. Akal seluruh manusia jenius tidak sanggup untuk mengetahui jalan yang diridhoi oleh Allah dari hamba-hambanya secara total. Secara parsial mungkin akal bisa mengetahui kejujuran itu dibutuhkan, berbakti kepada orang tua itu perlu, baik kepada tetangga itu suatu hal yang dianjurkan, tetapi katakan kepada saya, bisakah akal manusia yang jenius tahu bahwa Allah menginginkan dari kita sholat lima waktu sehari dan semalam? Caranya takbiratul ihram dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Bisakah itu diketahui oleh akal semata? Tidak bisa. Bisakah akal sadar, tahu dan mengerti akan ada surga, akan ada neraka, akan ada masa berhisab, akan ada pertanyaan di alam barzakh, nikmat atau azab. Akal tidak akan dapat mengetahui semua itu. Maka di antara rahmat Allah yang maha besar ketika Allah menurunkan kepada kita kitab Al-Qur'anul Karim dan mengutus kepada kita rasul untuk menerangkan makna daripada kitab tersebut litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka apa yang diturunkan kepada manusia adalah kitab Al-Qur'an maka ini adalah nikmat. Ketahuilah, makhluk tidak akan sampai kepada kenikmatan dunia tanpa syariat. Makhluk tidak akan sampai kepada kenikmatan dunia apapun tanpa syariat. Dan sesungguhnya, kenikmatan apapun yang dipandang oleh manusia nikmat, tetapi nikmat itu tidak berdiri di atas syariat, itu hanyalah tipu daya syaitan kepada manusia. Dan sungguh itu bukanlah nikmat. Itu hanya sudut pandang kita kepada kenikmatan yang didapatkan oleh seseorang. Sementara orang itu yang mendapatkan nikmat yang menurut kita nikmat tersebut tidak merasakan kenikmatan itu sedikit pun ketika kenikmatan yang kita bayangkan ada padanya berdiri di atas fondasi yang bukan syariat. Sungguh kita merasa pengusaha-pengusaha besar yang berdiri perusahaannya ditopang oleh puluhan bank. Kita melihat mereka berada kenikmatan yang luar biasa, mobil yang serba berganti, rumah yang serba megah. Tapi ketahuilah mereka pun merintih, menjerit, dan mereka tidak merasakan nikmatnya apa yang kita rasakan di mata kita dan di dalam pikiran kita itu nikmat. Dan sungguh telah bersaksi kepada kita mereka-mereka yang seperti itu bahwa perihnya mencari dunia membuat kami tidak merasakan nikmatnya harta. Tahukah kita ma'asyarul muslimin, pengusaha-pengusaha besar begitu bangun di pagi hari sudah nambah hutangnya 30 juta di bank setiap hari. Setiap hari. Begitu bangun, belum gosok gigi, udah nambah hutang di bank 30 juta. Bunga dari apa? Pinjaman. Apa itu nikmatnya? Setiap hari bangun utang nambah 30 juta. Setiap hari bangun nambah utang 35 juta. Ketahuilah bahwa belum lama ini saya mendapatkan cerita dari orang yang bisa dipercaya. Ada seseorang mempunyai rumah megah, kendaraan mewah. Dia sendiri memakai Toyota Harrier. Betul penyebutan saya atau salah? Harrier itu untuk dia, untuk istrinya Toyota Camry mewah. Tetapi semua itu bukan milik dia. Sudah tergadai di bank. Yang seandainya bank mengambil alih semua barang itu, dia akan kembali kepada titik nol bahkan minus. Dan sekarang usahanya yang pernah berjalan lancar mandet kreditnya ke bank mulai macet dan dia pusing tujuh keliling seandainya bank akan mengambil alih semua itu kehidupan yang selama ini di atas angin akan berada di bawah tanah lihat mungkin kita yang ada di sampingnya sebagai tetangga yang punya toko kecil kendaraan yang punya cuma sepeda. Hah? Untung-untung ada sedikit motor walaupun tahun 90-an. Itu lebih kaya daripada orang ini sebenarnya. Karena ini milik dia sendiri. Sementara ini tidak ada yang milik dia. Lihat, tidak ada maslahat di dalam maksiat. Tidak ada apa? maslahat di dalam maksiat. Tidak ada kenikmatan di dalam melanggar syariat Allah tabaraka wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, Allah turunkan syariat. Hanya orang-orang yang menjalankan syariat yang merasakan kenikmatan. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Infitar, "Innal abrara lafi na'im." Sesungguhnya orang-orang yang taat berada pada kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat maksiat ada di dalam kobaran api yang menyala-nyala. Keadaan mereka dunia dan akhirat seperti ini. Orang yang taat hidupnya aman, nyaman, tentram, bahagia. Dan orang yang berbuat maksiat Hidupnya penuh dengan petaka, hidupnya penuh dengan penderitaan, hidupnya penuh dengan kobaran api, hidupnya penuh dengan ketidaktenangan. Ketika kita melanggar syariat, maka pada saat itulah datang penderitaan di dalam kehidupan. Ketika kita melakukan ketaatan, ketika itulah kenikmatan akan datang di dalam hidup. Allah berfirman di dalam surah al Fatih: "Huwallazi sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman. Hanya hati orang-orang yang beriman yang bisa tenang. Dan orang yang hatinya tenang adalah orang bahagia. Karena mustahil orang bisa bahagia kalau hatinya tidak tidak tenang. Maka kebahagiaan dunia hanya untuk orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, hendaklah kita menyadari bahwa kalau kita ingin bahagia hidup di dunia, kita adalah makhluk. Gandengkan makhluk dengan syariat. Allah menyebut dua nikmat tadi, al-khalqu wal amru. Milik Allah penciptaan, milik Allah perintah. Ketika perintah bergandeng dengan dengan makhluk maka ini berjalan mulus. Namun ketika makhluk tidak mengikuti perintah maka dia tidak berjalan di relnya dan ketika dia tidak berjalan di relnya dia akan merasakan sesuatu yang tidak nyaman dan tidak baik. Kalau boleh saya istilahkan makhluk adalah kereta api, syariat adalah rel kereta api. Kereta api akan berjalan baik apabila dia berjalan di akhiratnya. Dan tidak ada kenikmatan di dalam kereta api yang berjalan di jalan raya. Masyarul muslimin. Kembali kita kepada kitab Kashfus kalau di buku saya sekarang pada halaman 139. Di buku itu halaman berapa? 153 di dalam buku yang terjemahan Indonesia. Kita dengarkan bacaan dari saudara kita sebentar. Ya. تفضل الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد قال المؤلف وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. Bentar, sebentar. Sepertinya ada perbedaan naskah. Tolong, tolong. yang dibaca oleh saudara kita sesuai dengan yang ada di kitab terjemahan. Namun di, di saya ada tambahan kalimat. Saya bacakan yang ada pada saya. Walahum syubhatun ukhra yaqulun inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ankara ala Usamah qatla man qala la ilaha illallah wa qala ada tambahan wa qala aqataltahu ba'da an qala ba'da ma qala la ilaha illallah itu ada tambahannya di situ wa qala aqatalta ba'da ma qala la ilaha illallah baru kemudian wa kadzalika qawlu lanjutkan wa kadzalika qawluhu umirtu an aqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa ahadithu ukhra fil kafi amman qalaha ومراد ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يأكل ولا يؤثم ولو فعل ما فعل فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباها وهم يقولون لا إله إلا الله وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ويتبعون الإسلام وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله وأن من جهل شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها فكيف لا تنفعه إذا جحد قرعا من الفروع وتنفعه وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه يكفي الذي هو أصل دين الذي هو أصل دين الرسل ورأسه نعم ولهم شبهة أخرى walil kafirina walil musyrikina syubhatun ukhra. Orang-orang yang berbuat kesyirikan, kekufuran memiliki syubhat yang lain. Dan ini syubhat dengan nomor urut 10 di dalam kitab Inna Nabi yaqulun mereka berkata Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam angkara ala Usamata telah mengingkari terhadap Usama. Nabi telah mengingkari Usama. Apa yang diingkari Nabi? Qatla man qala la ilaha illallah. Yang diingkari Nabi pembunuhan Usama terhadap orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa qala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Usama, aku ba'da ma qala la ilaha illallah?" Apakah engkau bunuh juga dia? Setelah dia mengucapkan La ilaha illallah Ini dalil mereka pertama Di dalam syubhat ini Lihat Islam melarang Mengkafirkan orang yang telah mengucapkan La ilaha illallah Islam melarang Seolah-olah mereka berkata begitu Islam melarang menyatakan untuk orang-orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah anda anda adalah musyrik. Keluar dari agama Islam, murtad. nggak boleh. Apabila orang sudah mengucapkan la ilaha illallah dia muslim. nggak boleh dia apa-apakan lagi. Asal dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Wa kadzalika qauluhu dan demikian juga perkataan dia, perkataan orang-orang yang berbuat syirik. Wa, maaf, perkataan Rasulullah Demikian juga perkataan Rasulullah, yaitu dalil mereka yang kedua, bahwa tidak boleh mengkufurkan orang, tidak boleh mengatakan orang itu musyrik, tidak boleh menyatakan orang itu murtad asal dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Ucapan Rasulullah SAW, umir tuan uqatilan nas. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yakulu la ilaha illallah. Sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Lanjutan hadis, kesempurnaan hadis adalah fa in qaluha apabila mereka mengucapkan la ilaha illallah asamu minni dima'ahum wa amwalahum mereka telah menjaga dariku telah membuat aman dariku darah mereka dan harta mereka darah mereka menjadi aman aman untuk tidak ditumpahkan alias dibunuh. Harta mereka menjadi aman, aman untuk diambil sebagai fai, diambil sebagai ghanimah. Aman kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ini yang mereka jadikan dalil. Bahwa sudahlah. Tidak boleh menyatakan orang orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah musyrik. Tidak boleh mengucapkan murtad kepada orang-orang yang telah bersaksi la ilaha illallah. Lihat Us Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu dimarahi oleh Rasul. Diingkari perbuatan Usamah bin Zaid ketika terjadi peperangan dia dan seorang musyrik kemudian si musyrik kalah dan Usamah bin Zaid telah siap untuk menghunuskan pedang dan melayangkan senjatanya dia ucapkan la ilaha illallah bisa dibayangkan bahwa keadaannya bahwa Usama dan musyrik itu Usama radhiyallahu an berperang saling ingin membunuh. Usama ingin membunuhnya, orang musyrik itu ingin membunuh Usama. Terjadi duel bersenjata. Ketika senjata orang itu kalah dan pedang Usama siap untuk menghujam, ia ucapkan la ilaha illallah. Demi Allah, Kalaupun kita ada pada posisi itu, kita pasti meyakini orang ini pura-pura aja. Ngomong la ilaha illallah. Tetapi itu diingkari oleh Rasul. Usama meyakini itu, ini orang ini nggak nggak benar, nggak serius mengucapkannya. Hanya takut kepada senjata Usama. Oleh karena itu Usama radhiyallahu taala lanjutkan tikamannya. Sehingga orang itu wafat. Timbul keraguan di dalam jiwa Usama radhiyallahu an dan minta kepada Rasulullah SAW pendapat. Tadi saya berperang begini, begini, begini. Rasulullah marah kepada Usama, marah besar. Mengingkari perbuatan Usama. Orang telah mengucapkan la ilaha illallah dibunuh juga. Ini menandakan kata mereka dalil kami bahwa tidak boleh mengkafirkan kaum muslimin. Tidak boleh menyatakan ada orang kafir daripada kaum muslimin asal dia telah mengucapkan la ilaha Wa muradu haula'il jahalah wa ma'af wa hadithun ukha wa hadithu ukha fil kafi amman qala dan ada hadis-hadis yang lain di dalam hal menahan menahan pembunuhan pernyataan kufur amman qalaha terhadap orang-orang yang telah mengucapkannya mengucapkan la ilaha illallah wa muradu haula'il jahalah dan maksud daripada mereka-mereka yang bodoh tentang makna la ilaha illallah ini anna man qala la ilaha illallah bahwa siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah la yakfur, dia tidak akan kafir selama-lamanya. Wala yuqtal, tidak boleh dibunuh. Walau fa'ala ma fa'al, walau dia telah berbuat apapun yang dia perbuat. Ini yang dia mereka maksudkan. Ini yang menjadi inti daripada pembicaraan mereka. Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah muslim selama-lamanya asal dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Apakah seperti itu keadaannya? Al jawab Jawabannya tidak. Tidak semua orang mengucapkan la ilaha illallah adalah muslim. Tidak semua orang mengucapkan la ilaha illallah adalah muslim. Tidakkah kita melihat ketika tetangga kita orang Nasrani, dia yakin dengan Nasraninya. Tetangga kita orang Hindu, dia yakin dengan Hindunya ternyata dia pandai bahasa Arab, fasih mengucapkan la ilaha illallah. Apakah dia muslim? Apakah dia muslim? Al-jawab Orang munafik di zaman Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan jumlah mereka banyak. Bilangan mereka sampai angka ratusan seluruh mengecam mengucapkan la ilaha illallah. Seluruh mereka salat. Seluruh mereka berbuat ketaatan bersama Rasulullah. Apakah mereka masuk Islam? Tidak. Kenapa? Karena adanya sesuatu yang bertolak belakang dengan la ilaha illallah ada pada diri mereka. Akhi fiddin, ikhwani fiddin, wa akhwati fiddin, rahimakumullah. La ilaha illallah tidak hanya semata-mata kalimat tanpa makna. Bahkan lafaz di dalam agama Islam bukan bukan dalam agama Islam saja, bahkan lafaz di dalam kehidupan yang diinginkan oleh lafaz itu maknanya. Tidak ada arti lafaz tanpa tanpa makna yang diikuti. tidak ada makna kalimat kalau ma tidak ada arti daripada sebuah kata kalau makna daripada arti itu tidak dijalankan. Contoh seorang anak bilang sama bapaknya, "Pak, saya sayang betul sama bapak, cinta betul sama bapak." Tentu tempelnya apa ya. Tentu. tok. Satu disapnya kepala bapaknya, "Saya sayang betul sama bapak, saya ingin menjadi anak yang berbakti." Ditinjunya bapaknya, "Tung, setelah dia mengucapkan kalimat tersebut. Apakah kalimat dia mengucapkan sayang kepada bapaknya punya arti? Tidak. Apakah bermanfaat kalimatnya kepada orang tuanya? Saya sayang bapak, saya cinta bapak, saya ingin berbakti kepada bapak. Punya makna? Tidak punya makna. Karena kata tanpa tanpa makna, kata yang hanya lafaz tidak ada artinya. Demikian juga permisalan berikutnya. Kita punya tetangga yang sedang membangun rumah di sebelah rumah kita sedang membangun rumah. Lalu kita secara tidak dia ketahui kita datangkan batu bata satu mobil. Apa kata tetangga itu? Bapak terima kasih banyak Pak Bapak betul-betul peduli sama saya Saya memang membutuh, sedang membutuhkan Saya terima kasih banyak Terima kasih banyak Saya tidak tahu harus membalas jasa Bapak apa Lalu dia diambil batu bata dilemparnya kaca rumah kita ketika itu juga Punya arti terima kasihnya? Kalimat yang dia katakan terima kasih banyak Bapak telah peduli saya Betul-betul terkesan Saya benar-benar merasa terbantu Lalu diambilnya batu bata dilempar kaca rumah kita Punya makna kalimatnya? Tidak ada arti Kenapa? Karena lafaz tidak menjala, tidak ada makna yang mengalir di lafaz tersebut. Tidak dijalankan. Tuntutan daripada lafaz tidak dijalankan. Seperti itu juga la ilaha illallah. Apakah la ilaha illallah yang diinginkan oleh agama Islam? Hanya kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah selesai? Sampai kepada kalimat la ilaha illallah saja, asal kita ucapkan saja. Apakah hadis ini hanya sampai kepada titik saya perangi manusia sampai mereka mengucapkan. Sudah mengucap, sudah, selesai. Tidak. Agama Islam bukan hanya lafaz. Bahkan lafaz tidak ada arti kalau tidak ada pengamalan terhadap makna yang diinginkan oleh lafaz tersebut. Ini Al-Quranul Karim di hadapan kita. Ketika kita sekarang tidak mengamalkan tuntutan daripada Al-Quranul Karim, lihat kehidupan kita. maka tidak bermanfaat Al-Quranul Karim pada kehidupan orang-orang yang tidak mengamalkan tuntutannya, perintah dan larangannya. Al-Quran yang diinginkan bukan hanya semata-mata lafaznya. Yang diinginkan adalah perintah dilaksanakan, larangan di dihentikan. La ilaha illallah adalah kalimat dan kalimat paling mulia di permukaan bumi. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Kalimat paling mulia. Apa mungkin kalimat paling mulia ini yang penting diucapkan selesai? Tidak. Dan orang yang melakukan itu dan meyakini itu, dia meyakini agama Islam hanya tampilan. Di baliknya nggak ada apa-apa. Dia meyakini Al-Quran hanya kalimat. Di belakangnya tidak ada hukum yang perlu diperhatikan. Tidak ada yang halal, tidak ada yang haram. Yang penting baca kitab Al-Quran selesai. Tidak ada makna. Tidak ada makna daripada La taqrabu zina. Jangan dekati zina kepada orang yang melakukannya dan membacanya padahal dia melakukan perbuatan tersebut setiap hari. Apa makna daripada kalimat ini bagi dia. Al-Quran pasti memiliki makna yang agung bukan itu yang kita inginkan. Tapi berkhusus pada kasus orang ini, dia adalah wanita jahat di sebuah tempat terlarang. Lalu dia baca ayat wala taqrabu zina. Setiap hari dia baca wala taqrabu zina wala taqrabu zina innahu kana fahsyata wa maqta wa sa'at sabila. Bermanfaatkah kalimat itu untuk dia? Masih makna, tidak ada makna karena dia tidak menjalankan Maka orang yang yang menyatakan Islam hanyalah la ilaha illallah alias ucapan saja, Islam adalah la ilaha illallah alias kalimat saja. Inilah pemahaman mereka. Inilah pemahaman mereka. Asal orang mengucapkan la ilallah udah muslim selama-lamanya. Dan ini batil. Karena ikhwani fiddin. Tidak ada manfaat kalimat yang mana maknanya ditolak bertolak belakang dengan amalan. Dan seluruh penduduk bumi besar maupun kecil, wanita ataupun laki-laki, yang muslim ataupun tidak. Suluk sepakat seluruh penduduk bumi dari timur sampai barat. Dari utara sampai selatan, semuanya sepakat. Kata-kata Anda kalau bertentangan dengan pekerjaan Anda itu artinya kata-kata tersebut bohong. Betul atau tidak? Kalimat sudah berbeda dengan pekerjaan yang sesungguhnya. Apa makna daripada kalimat? Kalimat itu akan digolongkan kepada kalimat apa? Bohong dan dusta. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah saja sementara perbuatannya bertolak belakang dengan tuntutan yang diinginkan oleh la ilaha illallah, dia telah berbohong dengan la ilaha illallahnya. Jelas permasalahan? Bahwa la ilaha illallah bukan semata-mata lafaz. Yang diinginkan adalah lafaz dan lebih daripada lafaz makna yang terkandung dalam lafaz tersebut. Maka usang mengucap orang mengucapkan la ilaha illallah. Ketika dia ingin sholat, la ilaha illallah. Sholatnya ikhlas karena Allah. Ketika dia ingin berinfak, la ilaha illallah, ikhlas kepada Allah. Dia tidak ingin pujian dari manusia. Ketika dia ingin berdoa, la ilaha illallah. Ketika dia ingin khusyuk, la ilaha illallah. Karena khusyuk bagian daripada ibadah. Karena khusyuk bagian daripada ibadah. Iktikaf bagian daripada ibadah. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim mengingkari kepada kau, mengingkari perbuatan kaum yang yang i'tikaf di depan berhalanya. Ma tamathilul lati antum laha akifun. Apa ini benda-benda berhala-berhala yang kalian i'tikaf di depannya? Apa ini? Dan dari Ali bin Abi Thalib kepada orang-orang yang sedang bermain apa namanya? Skaster atau apa namanya? Catur Kalimat ini diucapkan oleh Ali bin Abi Talib kepada orang yang sedang main catur. Mahdi antum Apa ini berhala-berhala yang kalian iktikaf di depannya? Satu di depan, satu di depan sini, tengah-tengahnya ada catur gitu. Berjam-jam. Subhanallah. Dia untuk sholat lima menit kepada Allah belum bisa khusyuk. Tapi di depan catur habis waktu dua jam, tiga jam. Ketika dia ini etikaf, etikafnya karena Allah, maka dia pergi etikaf di masjid. Dan begitu seterusnya. Ketika dia ingin bernadar, nadarnya karena Allah, ketika ingin berkurban, kurbannya karena Allah. Tuntutan semua itu tuntutan daripada la ilaha illallah. Seandainya dia ucapkan la ilaha illallah. Sementara makna daripada la ilaha illallah itu apabila berdoa, doa itu untuk Allah, la ilaha, tidak ada yang diibadati dengan apapun dan ibadah, doa adalah ibadah illallah kecuali Allah. Maka dia harus mengucapkan ya Allah ya Rabbku. Cipta langit dan bumi pencipta diriku, pemberi nikmat, pengasih dan penyayang, rahmati aku. Itu ucapan la ilaha illallah sama dengan perbuatannya. Coba bayangkan kalau dia ucapkan la ilaha illallah satu hari seribu kali, di akhir tidur diangkat tangannya. Wahai Tuhan. Sebut nama Brahma. Wahai Tuhanku Brahma. Wahai Bapak Yesus yang ada di surga. Bermaknakah ucapan la ilaha illallahnya ketika dia minta kepada itu? Atau dia bentangkan tangannya, atau jangan tidak jangan bentangkan tangan dia siap-siap mau tidur lalu dia ucapkan wahai tuan guru yang ada di Jawa Timur <laughs> misalnya tuan guru yang ada di Badui Tuan Guru yang ada, tolong hari ini saya ingin tidur dengan baik. Jaga saya dari gangguan-gangguan setan-setan yang akan mengganggu tidur saya. Dia berdoa kepada Tuhan gurunya. Tidak ada arti. Dan ini adalah bahagian daripada kesyirikan. Doa adalah ibadah. Apabila diselewengkan kepada sesuatu selain Allah, dia bertentangan maknanya dengan la ilaha illallah dan bisa membatalkan makna la ilaha illallah. Kita pindah kepada jawaban. Fayuqal Maka dikatakan ilmu syirikin al-juhal kepada mereka-mereka orang-orang yang berbuat syirik al-juhal yang bodoh terhadap syariat bodoh yang paling bodoh adalah bodoh terhadap tauhid bodoh yang paling bodoh adalah bodoh terhadap tauhid sebagaimana dosa yang paling dosa adalah dosa terhadap dosa kepada Allah dengan melakukan syirik dosa yang paling besar Ma'lumun anna Rasulullah SAW telah diketahui bahwasanya Rasulullah SAW qatal al-Yahud. Memerangi Yahud. Wasabahum. Dan merampas mereka. Menjadikan mereka budak. Menjadikan mereka sabiun, tawanan. Dan akan menjadi budak. Wahum yakulun la ilaha illallah. Yahud juga orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Agama mereka samawi yang aslinya Islam yang datang dari Nabi dari Allah kepada Nabi Musa alaihi assalam. Maka mereka orangnya juga kenal kepada Allah. Namun pengenalan mereka kepada Allah beriringan dengan kesyirikan. Beriringan dengan kesyirikan. Dan ini rahasia. Kenapa sembelihan ahlul kitab Yahud dan Nasara halal dimakan oleh kaum muslim? Karena mereka juga mengenal Allah. Dan sembelihan mereka di dalam syariat mereka juga pakai nama Allah. Bedanya sama orang Islam, mereka mengucapkan kalimat Allah dengan berbuat syirik dan orang muslim yang hak, orang muslim yang mengucapkan kalimat mengenal Allah tanpa kesyirikan. Namun tujuannya sama-sama Allah. Ketahuilah masyarakat muslimin. Allah yang dinyatakan Allah oleh orang Yahudi dan Allah yang dinyatakan Allah oleh orang Nasrani, dialah Allah yang dinyatakan Allah oleh umat Islam. Bukankah orang orang Nasrani mengatakan ada Tuhan bapak? ini Tuhan yang paling kuat. Kemudian di bawahnya ada Tuhan Anak yaitu Nabi Isa dan kemudian ada Tuhan yang ketiga yaitu Ruhul Kudus. Malaikat maksudnya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Maka Tuhan bapak itu adalah Allah yang diibadati oleh umat Islam yang mereka tuju, yang mereka inginkan. Itu jalannya ke sana. Cuma mereka pakai syirik. Sementara umat Islam tidak tidak melakukan itu. Di situ rahasianya. Kenapa? Sembelihan mereka dimakan dan menjadi halal untuk kaum muslimin. Ya. Karena mereka juga mengenal Allah dan dalam syariat mereka juga harus menyembelih dengan nama Allah. Ya. Soal kemudian apakah mereka melakukannya atau tidak, ya sama juga dengan orang muslim. Belum tentu juga dia mengucapkan la ilaha illallah. Apa kita yakin seluruh sembilan orang muslim itu mengucapkan la ilaha illallah? Atau maksudnya bismillah maksud saya, maaf. Mengucapkan bismillah dengan nama Allah mereka menyembelih. Apa kita yakin seluruh hewan, ayam, daging yang dijual oleh restoran-restoran muslim semuanya membaca la ilaha illallah, membaca bismillah ketika menyembelihnya? Belum tentu. Sebagaimana kemungkinan orang orang Yahud, orang Nasara tidak mengucapkan bismillah ketika mereka menyembelihnya padahal itu syariat mereka. Demikian juga orang muslim bisa saja mereka mereka tidak mengucapkan bismillah ketika menyembelih padahal itu adalah syariat Islam. Bagaimana solusinya? Solusinya gampang dibuat oleh Rasul. Agama ini mudah. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, datang kepada kami kaum-kaum yang membawa daging kami tidak tahu apakah mereka menyembelihnya pakai nama Allah atau tidak. Apa kata Rasulullah? Sami alaihi anti wa kuli. Kamu yang baca bismillah makan. Gampang kan? Gampang. Ketahuilah masyarakat muslimin, sekarang ini ada seorang mus, ada keluarga yang merasa dirinya warok sekali. Saking waroknya nggak mau beli makanan ayam di mana-mana. Kalau mau makan ayam harus beli ayam hidup, potong sendiri, sampai dia yakin bahwa ayam itu dipotong dengan bismillah. Ini bukan warok, tanah tanabbu. Hulu berlebihan dalam beragama. Solusi dalam agama Islam mudah sekali. Kalau itu sebenarnya orang muslim, kita yang baca bismillah makan. Soal apakah bagaimana di belakang itu, itu urusan mereka dengan Allah. Urusan kita dengan Allah yang sekarang. Jadi, difahami? Orang Yahud juga mengenal la ilaha illallah, tapi Rasulullah mem memerangi mereka. Tidak bermanfaat la ilaha illallah bagi mereka. Tidak bermanfaat pengetahuan mereka tentang Allah tabaraka wa taala. Wa anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sahabat-sahabat Rasul qatalu Bani Hanifah, memerangi Bani Hanifah dan ini kejadian di masa Abu Bakar. Banu Hanifah adalah orang yang yang ber saksi akan kenabian Musailamah. Banu Hanifah siapa? Orang yang bersaksi akan kenabian Musailamah Al-Kadzab. Wahum yashhadun dan mereka bersaksi Allah ilaha illallah. Kaum Bani Hanifah mengucapkan la ilaha illallah. Pekerjaan mereka yang bertentangan dengan la ilaha illallah, mereka meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad. Bernama Musailamah. Itu keyakinan mereka. Dan dengan itu para sahabat Nabi di bawah komando Abu Abu Bakar radhiyallahu an memerangi mereka. Dan mereka bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah bukan tidak bersaksi. Mereka bersaksi Nabi Muhammad Rasulullah. Mereka salat, mereka mendakwakan dirinya muslim dan mengucapkan la ilaha illallah. Bermanfaatkah la ilaha illallah mereka? dengan satu perbuatan mereka, meyakini kenabian Musa al-Kadzab. Tidak bermanfaat la ilaha illallah. Bersamaan dengan dosa yang menentang makna la ilaha illallah. Padahal menyatakan seorang Musailamah adalah nabi hubungan yang bukan dengan la ilaha illallah. Tapi dengan syariat Islam yang lainnya. Itu pun telah diyakini oleh para sahabat Nabi mereka bukan Islam lagi. Dengan keyakinan mereka tersebut, mereka lagi bukan lagi muslim sehingga berhak untuk di diperangi, keluar dari agama Islam. Wa kadzalika alladziina harraqahum Ali bin Abi Thalib bin nar radhiyallahu an. Demikian juga orang-orang yang telah dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan dengan dengan api. Di zaman Rasul di zaman Ali bin Abi Thalib hidup sebagai pemimpin khalifah, adanya orang-orang juhal meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib bukan bukan lagi manusia biasa, tapi dia adalah ilah. Dia adalah Tuhan selain Allah. Di zaman kepemimpinannya. Dan mereka orang-orang yang menyatakan dirinya mencintai Ali radhiyallahu anhu dan mencintai alul bait keluarga Rasulullah SAW secara keseluruhan. Tapi mereka memiliki akidah yang sudah menyeleweng. Padahal mereka syiatuhu. Kelompoknya Ali. Tapi hulu berlebihan dalam beragama. Sehingga mereka meyakini hal yang syirik tentang Ali radhiyallahu anhu. Dan Ali radhiyallahu anhu membakar mereka setelah menyuruh mereka taubat dan tidak bertobat, mengumpulkan mereka dan membakar mereka dengan api. Dibuat sebuah parit besar, dimasukkan mereka dalam api tersebut oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Padahal mereka kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan mereka adalah orang-orang yang mencintai Ali radhiyallahu taala an. Tapi berlebihnya mereka di dalam keyakinan mereka terhadap Ali bin Abi Thalib membuat Ali radhiyallahu taala anhu menganggap mereka adalah orang-orang yang sudah keluar dari agama Islam. Apakah bermanfaat untuk mereka? Di mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ucapan mereka tentang la ilaha illallah tidak bermanfaat. Disebabkan apa? Disebabkan mereka telah melakukan sesuatu yang mem membatalkan makna la ilaha illallah. Dan ini adalah istihad Ali radhiyallahu an. Dan beliau istihad tersebut tidak disetujui oleh banyak para sahabat. Banyak para para sahabat. Karena riwayat yang sahih la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh menghadap dengan api kecuali pemilik api. Maka ketika antum misalnya saking gemesnya sama tikus yang sering menggerogoti rumah, itu jangan cara menganiayanya dengan membakarnya dengan api. Itu nggak boleh. Ada orang yang saking gemesnya disiram pakai minyak tanah lalu dibakar. Tidak boleh. Ini istian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. dan sungguh telinga saya telah mendengar dua kali. Pertama di Arafah. Ketika itu masih berstatus mahasiswa, tidak punya tenda khusus alias haji koboy. Kok tenda sendiri. Dan kita tidak tahu asal dapat tempat bagus, ada pohon-pohon lindung sedikit, buatkan tenda. Allah takdirkan tenda itu di samping tendanya orang-orang Syiah Iran. Saya mendengar dengan telinga saya sendiri. Azan mereka, wa ashadu anna Muhammadan wa aliyan Rasulullah. Saya berkami bersaksi, saya bersaksi bahwasanya Rasulullah wa bahwasanya Muhammad dan Ali adalah Rasulullah. Tidak akan sama mereka dengan Banu Hanifah yang mengimani nabinya ha? nabinya Musa Musailama wallahi sama 100% dan satu lagi saya mendengar masih dari orang-orang yang sama di antara Safa dan Marwah dan posisinya lebih dekat kepada Bukit Marwah daripada Bukit Safa mereka meneriakkan dengan suara yang lantang di, dikomando oleh seseorang diikuti oleh yang lainnya. Ashadu an la ilaha illallah diikuti. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa ashadu anna Aliyan Nabi Allah. Wa ashadu anna Aliyan Nabi Allah telinga saya mendengarnya dan Allah saksi. Jadi mereka bukan hanya mencintai Ali dan keluarga Nabi, tapi mereka telah hulu. Hulu mereka sampai kepada jenjang kufur. La khaira tidak ada kebaikan pada mereka sedikit pun. Wa haula'il jahalah dan mereka-mereka yang bodoh tersebut, bodoh terhadap ilmu tauhid yang kita maksud, walaupun dia profesor dalam ilmu dunia. Akhifiddin. Kalau akidah sudah salah, pendidikan agama sehebat apapun tidak ada manfaat. Kalau akidah sudah menyeleweng, lihat tuh para dokter-dokter yang ahli di India. Kita mendengar dari saudara-saudara kita, para dokter, ilmu dokter yang paling hebat itu di India. Itu dokter ahli-ahli terutama ahli bedah. Sangat pintar-pintar. Jenius. Dan mereka juga bukan hanya masalah itu yang lain-lain saja. Orang India terkenal dengan kekuatan hafalan, kekuatan nalar mereka. Eh, begitu ahli jenius dalam kedokteran, pulang-pulang Tuhannya sapi. Tidak berguna. Profesor, doktor, ijazah, sekoper, tidak ada gunanya. Ketika akidahnya menyeleweng. Dan sungguh orang telah sampai ke India menyatakan kepada saya, kalau ada sapi yang tiba-tiba nongkrong di tengah jalan, itu mereka rela antri berjam-jam. Dibanding harus dorong sapi minggir dari jalan. Dan jangan coba-coba ada yang berani mendorong sapi itu. Apakah ini tidak kebodohan? Wallahi kebodohan yang sangat mendasar. Kebodohan yang Allah katakan, ulaika kal an'ami balhum Allah. Mereka bagaikan binatang. Bahkan lebih sesat daripada itu. Lebih rendah daripada itu. Wahaula'il jalan. Dan mereka yang bodoh tersebut. mukiruna, Mengakui. Anaman angkar al ba'tha kafar. Barang siapa yang mengingkari hari berbangkit kufur. Mereka tadi mengucapkan. Asal la ilaha illallah itu. Cukup. Tidak perlu. Tidak boleh kita kafirkan. Tidak boleh kita nyatakan dia keluar dari agama Islam. Mereka sendiri meyakini bahwa yang mengingkari hari berbangkit kufur. Wakutil dan dia harus dibunuh. Walau qala la ilallah, walau dia mengucapkan la ilallah. Lihat. Kenapa Anda tidak tidak membolehkan kami menyatakan musyriknya orang-orang yang melakukan kesyirikan walau dia mengucapkan la ilaha illallah Kenapa Anda melarang kami mengucapkan kufurnya orang yang melakukan tindakan-tindakan kufur walau bersamaan dengan itu dia mengucapkan la ilaha illallah sementara Anda membolehkan diri Anda untuk menyatakan kafirnya orang-orang yang tidak beriman dengan hari kiamat. Walau dia mengucapkan la ilaha illallah. Apa beda ini dengan itu? Sama-sama penentangan terhadap syariat, Wa anna man jahada syai'an min arkanil Islam dan mereka juga meyakini barang siapa yang mengingkari satu saja daripada rukun-rukun Islam kafir dia kafir. Wa qutil di, di, di, dibunuh walau qalaha walau dia ucapkan la ilaha illallah. Fa kaifa? Lalu bagaimana? La tanfa'uhu idza jahada syai'an minal furu'. Bagaimana mungkin kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat baginya untuk mempertahankan dirinya di dalam koridor agama Islam? apabila dia mengingkari sebahagian daripada furu' cabang. Bagaimana mungkin la ilaha illallah tidak bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya? Untuk mempertahankan orang itu dengan ucapannya di atas agama Islam ketika dia mengingkari furu' cabang. Tidak bermanfaat kata orang ini. Wa tanfa'uhu dan bermanfaat la ilaha illallah untuk mempertahankannya tetap di atas agama Islam ija iza jahada tauhid yang apabila dia mengingkari tauhid bagaimana ini yang cabang diingkari tak manfaat la ilaha illallah kufur dan boleh dibunuh sepakat mereka tetapi yang asal pondasi utama tauhid diingkari oh nggak boleh nggak boleh nggak boleh dikatakan mereka nggak boleh dikatakan mereka muslim la ilaha illallah Bagaimana la ilallah tidak bermanfaat ketika pengingkarannya adalah cabang dan bermanfaat untuk mempertahankan mereka di atas agama Islam ketika yang diingkari adalah fondasi, batang utama agama Islam. Bukankah batang utama agama Islam la ilaha illallah? Makna la ilaha illallah itu yang dihancurkannya dengan perbuatan syiriknya. Idza jahada tauhid wa tanfa'uhu dan kalimat la ilaha illallah bermanfaat untuknya. Idza jahada tauhid apabila dia telah mengingkari tauhid alladhi huwa aslu dini rusul yang mana tauhid itu adalah asal pondasi agamanya para nabi wa suhu dan itu kepalanya yang paling utama Jadi ini hal yang harus dicermati maka la ilaha illallah tidaklah kalimat cukup ya asal orang menggantungkan la ilaha illallah di rumahnya kan ada la ilaha digantung-gantungan di rumah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sudah Islam untuk selama-lamanya. Tidak. Agama Islam bukan rusum, bukan tulisan. Agama Islam bukan sesuatu yang tampilan. Agama Islam itu makna. Makna. Apabila maknanya dilanggar, walau tulisannya ada, tidak ada manfaat tulisan itu. Inilah yang dibahas dalam permasalahan ini dan sebenarnya kita kita belum menjawab tentang Usama yang tadi dalil mereka belum kita jawab. Jawaban yang ada pada pertemuan berikutnya biiznillahi azza wajalla. Kita hanya ingin membantah yang tadi dulu. Dan itu yang paling penting bantahannya. Bahwa jangan pahami la ilaha illallah hanya kalimat tanpa makna. Kalimatnya diucapkan, maknanya dilanggar. Oh, bermanfaat kalimat. Tidak ada manfaat kalimat. Bahkan kalimat itu didatangkan karena ingin mendatangkan makna. Dan contoh telah kita buat. Seorang anak yang sangat sayang kepada orang tuanya katanya dalam lisan sementara perbuatannya tidak seperti itu. Tetangga yang berterima kasih katanya dengan dibantu namun dengan bantuan itu dia melakukan hal yang tidak terima kasih. Maka tidak ada kalimat makna daripada kalimat itu. Demikian juga dengan la ilaha illallah. Ucapkan la ilallah terus, lakukan juga yang membatalkannya terus. Tidak ada artinya sama sekali. Karena la ilaha illallah akan dianggap dusta, akan dianggap bohong seperti kesepakatan seluruh kesepakatan seluruh penduduk bumi bahwa kalimat kata yang sudah dibatalkan oleh perbuatan kalimat tersebut sama dengan dusta, sama dengan bohong, tidak ada artinya. Saya tadi malam tidak di tidak di Pekanbaru lagi di Jakarta, padahal di Pekanbaru. Ada nggak arti daripada kata-katanya itu? Nggak ada arti. Nggak ada arti. Ketika ditelepon sama kawannya, dia tahu kawannya mau nanya hutang gitu. Kapan dibayar? Gak ada pak, saya lagi di Jakarta pak. Padahal dia ada di Pekanbaru. Bermakna nggak kalimatnya ada di Jakarta itu? Gak ada makna, karena dia telah berbohong. Demikian juga apabila la ilaha illallah arti daripada kata itu dilanggar sehingga kata itu bagi seorang yang mengucapkannya dan melanggarnya kata itu tidak ada guna dan arti. Ini yang perlu dalam masalah ini dan penting oleh karena itu, kita harus memahami la ilaha illallah secara makna, harus memahami la ilaha illallah secara pelaksanaan agar kemudian jangan sampai perbuatan kita malah itu yang membatalkan kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan. Wassalamualaikum wasallam wa wa wa